Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Ha'iyah. Naam. al mandum Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar bin Abu Dawud, siapa namanya Imam Abu Bakar bin Abu Dawud? Siapa namanya Yusuf? Abdullah. Nah, Abu Dawudnya siapa namanya? Nama Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Coba diulangi. Siapa namanya? Ewana Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah itu namanya Imam Abu Dawud, pemilik Sunan. Nah, ini anaknya. Paham ya? Anaknya. Nah, barakallahu fikum, pemilik pantun Haiyah. Kenapa pantun namakan Haiyah? Kenapa? karena diakhiri dengan huruf ha. Paham ya? Nuninya karena diakhiri dengan huruf nun. Lamiyah karena diakhiri dengan huruf lam. Paham ya? Itu kaidah-kaidah atau dalam artian ungkapan-ungkapan mengenai kitab-kitab yang mungkin antum sering mendengar. Kitab Nuniyah Ibnu Qayyim, Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, eh, Ha'iyah li abi Bakar bin Abi Dawud. Pantun atau puisi diakhiri dengan huruf yang dijadikan jadikan nama tadi itu. <clears throat> Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan halaman yang ke-53, halaman yang ke-53 ya. Naam wan nasara lamma ahdatsur rahbaniyah. Ketika mereka membikin dan orang-orang Nasara tatkala mereka membikin perkara-perkara baru na'am terhadap apa? terhadap ahlu ibadahnya mereka. na'am karena eh, barakallahu fikum ruhban na'am itu ahlu ibadahnya orang-orang Nasara. Eh, ahbar itu ahlul ilmnya orang-orang Yahud. Paham ya? Tapi dua-duanya layang fa. Nah, kenapa layang fa? Dikarenakan barakallahu fikum hafizakumullah, ahlu ibadahnya orang Nasara mereka beribadah tanpa ilmu. Kemudian orang Yahud berilmu tapi tidak beramal. Mahum? Aywana eh, ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat di sini. Wan Nasara lamma ahdatsu ar-rahbaniyah allati ma katabahu Allahu 'alaihim dhallu biha. Dan orang-orang Nasara tatkala mereka bikin perkara baru Eh, terhadap ahlu ibadah mereka. yang Allah Ta'ala telah nah barakallahu fikum na'am mencatatkan untuk mereka atau mewajibkan untuk mereka akhirnya mereka sesat dengan sebab rohbaniyah tersebut. Wa aidan maqamu biha. Demikian pula mereka tidak menegakkan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Li'annahum ajazu an an yakumu biha. Karena mereka berlebihan, guru ibadahnya. Karena ibadah tanpa dibangun di atas apa? Ilmu. Kalau seandainya ibadah dibangun di atas ilmu, ibadah yang bagaimana? Sedikit gak masalah tapi istimrar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih dari hadis Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha, apa itu? Naam, ahabul a'mali ila Allah azza wa jalla ma dawama alaihi sahibuha wa in qalla. Naam, artinya apa? Amalan yang paling Allah Taala cintai di sisi Allah Taala adalah amalan yang pelakunya itu terus-menerus mengamalkannya walaupun sedikit. Sedikit gak masalah sholat malam, qiyamul lail, tiga rakaat enggak masalah, tapi terus Istimror, daripada langsung sebelas rokaat, besok gak sholat lagi. Paham ya? Hati-hati ya. Sedikit gak masalah dua rokaat salam ditutup dengan witir satu rokaat. Diupayakan bangun sepertiga malam terakhir. Jangan malas-malasan. Eh, jangan malas-malasan, bangunnya semangat. Khalid semangat bangunnya. Seperti malam terakhir, eh, sudah dikumandangkan adzan langsung bismillah. Paham ya? Selimut-selimut lempar. Paham ya? Segera menuju ke air wudu. Paham ya? Harus seperti itu, dibiasakan. Karena apa? Karena kalau sudah terbiasa itu terkadang satu kali meninggalkan aja rasa sedih. Benar itu ya? Rasanya sedih kok tadi meninggalkannya. Padahal hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah, tapi karena sudah terbiasa sering mengamalkan amalan sunnah tadi, sekali meninggalkan rasanya terlewatkan itu ya enam sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, sekitar jam tiga setengah empat masih masuk kesempatan berdoa, minta kepada Allah taala, zat yang berada di atas langit, minta apa saja yang kalian minta berupa kebaikan Insya Allah dikabulkan. Nah, barakallahu fiikum Perhatikan, mafhum Yusuf? Mafhum? Awana barakallahu fiikum Jadi sepertiga malam terakhir tersebut kesempatan yang sangat mulia dan besar. Walaupun antum tiga rakaat, tiga rakaat, dua rakaat salam, ditutup dengan satu kali atau satu rakaat witir. Enggak masalah. Tapi continue. Continue. Nah, barakallahu fikum yang santri atau yang di rumah sama saja. Di rumah hidupkan rumah. Jangan sampai rumah itu lampunya mati terus, paham ya? Atau hidup terus tapi orangnya tidur. Paham ya? Tapi upayakan digugah. Eh, istri bangunkan suami, suami bangun, bangunkan istri. Kalau seandainya nggak bisa bangun pakai alarm, Alarm tahu alarm itu ya? Alarm kalau dekat nanti dimatikan jadi agak jauh dikit biar nanti terbangun terbangun paham ya? Seperti itu. Karena apa? Karena perkara seperti ini sebenarnya ringan bagi bagi orang-orang yang ringan dan berat bagi orang yang keberatan. Paham ya? Jadi harus upayakan barakallahu fikum seperti malam terakhir jangan sampai terluputkan. Tiga rakaat enggak masalah. Enggak usah banyak-banyak. Kalau 11 rakaat continue dan istimrar bagus juga. Tapi kalau tiga rakaat continue istimrar dan atau sebelas rakaat tapi cuma sekali tok jangan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan la ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah kamu jangan seperti si fulan itu. Dulu dia salat malam sekarang meninggalkan salat malam bayangkan. Karena sebabnya apa? Terlalu berlebih-lebihan. Semampunya. Semampunya ya, dilatih. Nah, hidupkan nah barakallahu fikum rumah-rumah kita, keluarga kita. Nah, dijadikan keluarga yang intinya penuh dengan barokah insyaallah taala. Nah, sholat malam, berdoa, suami, istri, anak kalau sudah besar bisa sholat juga di enam aja serentak. Itu bagus sekali. Kalau tidak percaya buktikan. Rezeki lancar, mengalir sudah. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu rezeki yang paling besar rezeki keimanan. Paham ya? Rezeki keimanan dan rezeki enam seseorang dengan rezeki yang enam barakallahu fikum merasa cukup dengan pemberian Allah taala. Jadi tenang, santai gitu loh, paham ya? Nah, tapi kalau nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, paham ya? Itu nanti dikhawatirkan hatinya keras. Kalau hati sudah keras, sudah membatu, susah. Nah, bangun pun susah, minta pun jarang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti malam terakhir. Paham ya? Ewan na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum sekedar selingan, jangan sampai seperti orang-orang Nasara, ahlu ibadah mereka berlebih-lebihan hulu tanpa ilmu, akhirnya mereka tidak mampu untuk menegakkan li'annahum humul ladzina hammalu anfusahum ma la tutiq dikarenakan mereka-mereka sendiri yang membawa diri-diri mereka untuk perkara yang mereka tidak mampu sudah tahu nggak mampu dibebankan gitu loh istilahnya jangan nah nggak usah banyak-banyak tiga rakaat nah barakallahu fikum diupayakan semaksimal mungkin mengamalkan amalan sunnah sangat penting ya amalan sunnah nah walaupun sedikit itu barokah karena al barokah itu ma'as sunnah barokah itu bersama as sunnah kita lihat berikutnya Wallahu subhanahu wa ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebankan jiwa kecuali yang dia upayakan, yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah taala semampu kalian. Oleh karena itu upayakan semaksimal mungkin yang sudah jalan ya alhamdulillah dijalankan terus, yang belum jalan dimulai. Sedikit demi sedikit dimulai. Hidupkan keluarga-keluarga kita, bangunkan Paham ya? Untuk qiyamul lail, salat malam, berdoa kepada Allah taala agar diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Rezeki yang melimpah dan barokah mencakup rezeki yang sifatnya umum dan rezeki yang sifatnya khusus. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Paham ya? Buktikan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam ikhwani fi din wa kata beliau di sini kita lihat barakallahu fikum wa hafizakumullah fa'ajazu anha akhirnya mereka enggak mampu mengerjakannya karena terlalu membebankan diri diri mereka wa taraquha akhirnya mereka meninggalkan syariat dan tidak beribadah fama ra'auha haqqari ayatiha maka justru mereka tidak menjaga syariat tersebut dengan sebenar-benar penjagaan wa qaluhu illa btigha ardwanillah kecuali orang-orang yang mengharapkan naam keridhaan Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali mengharapkan ridho manusia antum kita kalian Nah barakallahu fikum sama saja. Kalau mengharapkan ridha manusia belum tentu dapat. Di mana saja. Tapi harapkanlah ridha Allah Subhanahu wa taala. Antum santai tenang yang diharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ada orang kerja, dia berharap bosnya ridha. Tapi sudah dilakukan apa yang diperintahkan bosnya, bosnya tetap enggak ridha juga. Karena yang cari ridha manusia. Paham ya? Oleh karena itu sebutkan dalam sebuah ungkapan yang sangat bagus, ridhon nas ghayatun la tudrak. Naam. Ridho manusia itu adalah semacam puncak yang tidak bisa diraih. Paham ya? Kalau antum kita kalian yang cari ridho manusia itu justru terkadang bisa tertangga itu loh. Sudah diupayakan, dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan tapi terkadang masih kurang. Wah, enggak butuh, enggak cocok. Karena ridho manusia. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan ridho Allah taala mesti dapat dimanapun dapat. Paham ya? Dimanapun dapat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ai ahdatsuha yabtaghuna biha ridwanallah. Nah, mereka membuat perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah orang-orang Nasara, namun dengan tujuan yang mereka inginkan ridho Allah bayangkan. Enggak bisa. Seperti orang-orang sufiah atau yang yang sekelompok dengan mereka mengadakan ritual Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Tujuan mereka apa tujuannya mereka? Mencari ridho Allah. Tujuan mereka ibadah, tapi layang sak enggak bermanfaat karena sumbernya tidak ada dasarannya. sumber amalan mereka tidak ada apa? Tidak ada dasarannya, tidak ada sandarannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah datun tertolak. Paham ya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun itu dalilnya yang sudah sering kita ulang-ulang. Barang siapa yang beramal sebuah amalan kemudian tidak ada dasarannya atau perintahnya dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Karena amalan yang kita lakukan memiliki dua timbangan eh, memiliki berapa timbangan? Dua timbangan. Perhatikan baik-baik. Enam dua timbangan. Eh, barakallahu fikum Khalid. Amalan yang kita lakukan dalam sehari-hari memiliki dua timbangan. Paham ya? Nah, timbangan yang pertama adalah hadis apa? Hadis Aisyah yang kita baca tadi itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa dun Itu timbangan amalan dohir. Timbangan yang kedua hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu niat Itu timbangan amalan batin. Paham ya? Jadi amalan kita pun ditimbang dulu gitu loh. Cocok enggak? Sesuai atau tidak gitu loh ya. Niat kita ini ikhlas atau belum? Paham ya? Niat kita jujur ikhlas atau belum? Kalau belum ditimbang lagi. Paham ya? Setelah jujur ikhlas, nah lihat amalan dohirnya. Cocok enggak dengan amalan Rasulullah? Cocok atau tidak dengan syariat Rasulullah? Kalau cocok, laksanakan, lanjutkan. Jadi ada dua timbangan. Timbangan amalan dohir, timbangan amalan batin. Timbangan amalan dohir hadis apa tadi? Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Timbangan amalan batin hadis apa tadi? Innamal a'malu binniyat. Itu dua timbangan jangan sampai terlupakan ya. Setelah kita beramal amalan yang zahir kok cocok, timbang dulu ah, niat kita. Ikhlas enggak gitu loh. Karena ikhlas ini penting. Kalau amalan zahir mutabaah enggak? Mutabaah juga penting. Ikhlas tanpa mutabaah enggak diterima. Mutabaah tanpa ikhlas juga tidak diterima. Dua syarat harus terpenuhi. Dua syarat diterimanya sebuah amalan apa? Dua syarat diterimanya sebuah amalan apa? Apa? Tadi sebutkan tadi apa? Dua syarat diterimanya sebuah amalan apa? Allah Ustaz terulang-ulang padahal ya. Terulang-ulang berkali-kali ya, apa? Antum? Ikhlas dan mutabaah. Ingat-ingat. Dua syarat diterimanya sebuah amalan apa? Ikhlas dan mutabaah. Ingat-ingat terus itu ya. Nah barakallahu fikum enggak masalah. Nah kullama takarrar takarrar, semakin diulang-ulang semakin melekat seharusnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum seharusnya seperti itu. Ikhwani fi din azani wasakumullah kita lihat di sini. Fahada dalilun ala anna al-ibrata bid-dalil la bil maqasid wan niyyati faqat. Perhatikan baik-baik. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya yang jadikan patokan itu adalah dalil. Dalilnya ada atau tidak, bukan semata-mata niat dan tujuan. Niatnya bagus, tujuannya baik, Maulid Nabi, memperingati kelahiran Rasulullah, mengingat kembali sejarah Rasulullah, paham ya? Mengingat Isra Mi'raj, bagus nggak tujuannya? Dalilnya ada nggak? Gitu loh. Paham ya? Niatnya sudah bagus niatnya, tapi dalilnya ada nggak? Kalau dalilnya enggak ada ya nggak diterima. Walaupun niatnya bagus. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu karena dalil penting. Dalil itu apa sih kemarin? Apa itu dalil? Nah, dalil itu mayor mayursidu ilal matlub sesuatu yang menghantarkan kepada apa yang dia inginkan dalil namanya eh? secara bahasanya adalah situ inal matlub sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia inginkan dalil kalau secara globalnya contoh yang sangat nampak adalah na'am barakallahu fikum antum di jalan raya biasanya ada pelang-pelang pelang-pelang tulisan itu ya yang warna hijau nah itu namanya dalil itu secara bahasa karena menghantarkan kepada apa yang antum inginkan Purworejo barat Surabaya timur. Paham ya? Nah, antum mau ke Purworejo, malah ngarahnya ke timur sana sampai Surabaya. Karena menyelisih apa? Dalil. Paham ya? Itu secara bahasa seperti itu. Ini enggak ada pertentangan ya. Nanti secara istilah pun juga sama. Orang kalau semakin jauh dari dalil sudah semakin enggak sampai gitu loh. Paham ya? Petunjuk, petunjuk arah. Jadi kalau Jogja itu ke barat ya jangan ke timur. Paham ya? Nanti enggak sampai. Nah, barakallahu fikum. Ke Surabaya ke timur atau ke barat sampai Kuningan. Atau sampai mana Jawa Barat sana ya? Yang jelas apa barakallahu fikum semakin jauh dari dalil semakin jauh dari syariat secara istilah. Tapi secara kaidah tadi semakin jauh dari penunjuk arah ya semakin jauh dari tempat yang dituju tadi. Mahfum ya? Jadi dalil itu apa tadi? Dalil mayursidu ilal matlub, sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang kepada apa yang dia inginkan. Itu dalil. Paham ya? Jadi jangan sampai terlepas atau terluput dari dalil karena kalau orang itu berpaling dari dalil sungguh dia telah sesat. Paham ya? Naam. Wa man faraqa dalil dhalla an sawa'is sabil. Nah, wa man faraqa dalil dhalla an sawa'is sabil. Ucapannya siapa itu? Ucapannya siapa itu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Wa man faraqa dalil dhalla an sawa'is sabil. Pendek, singkat, padat, mengena dan menyentuh. Paham ya? Itu dihafalkan. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Diarahkan ke kanan malah ke kiri, ke depan malah ke belakang, ke atas malah ke bawah. Enggak sampai-sampai. Paham ya? Karena berseberangan dengan apa? Dalil. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Masalah dunia aja butuh dalil apalagi masalah apa? Akhirat jangan sembarangan. Nah barakallahu fikum di dalam bertindak dan melaksanakan sebuah perbuatan. Falhasil kesimpulannya yang terakhir perhatikan, falhasil kesimpulannya annal bid'atu syarrun, bid'ah itu jelek. Wa in za'ama ashabuha anha khairun, walaupun pelakunya menganggap itu baik. Ini baik kok. Isra Mi'raj bagus, baik katanya. Nah, ya walaupun menganggap baik tapi jelek. Kenapa jelek? Nah, kita lihat. Wa in qalu innal bid'ata tanqasim ila aqsam, ada yang mengatakan jika ada orang yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi beberapa bagian, apa itu? Bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah dua. Bid'ah yang baik sama bid'ah yang jelek. Ini pembagian yang sumbernya dari orang-orang sufiah atau yang semisalnya. Jadi dibagi-bagi lagi. Ini yang kita lakukan bid'ah hasanah ini. Yang masuk neraka itu bid'ah sayyi'ah. Ini pembagian dari mana? Seperti itu. Rasulullah enggak bagi-bagi. Rasulullah ketika mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, kullu lafaz apa? Umum, menunjukkan umum. Dan setiap bid'ah eh, mau yang dianggap dengan bid'ah baik atau jelek sesat. Paham ya? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan pasti di neraka, bukan kesesatannya saja. Karena kesesatan tidak akan terwujudkan kecuali ada pelakunya. Ya dua-duanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan. Kata beliau, "Fanaqul kita katakan al bid'ah fid din laisa minha syai'un hasan." Bid'ah dalam masalah agama itu nggak ada satupun yang bagus. nggak ada. Jangan tertipu ya. Jangan tertipu. Karena bid'ah yang kita bahas ini bid'ah secara apa? Istilah. Bid'ah secara bahasa kita nggak membahas sama sekali. Maksudnya tidak dibahas dalam apa? Ansaman di sini. Karena bid'ah secara bahasa itu umum, luas maknanya. Sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Seperti apa contohnya? Sendok, piring, banyak bentuk-bentuk model seperti itu ya, pesawat, kereta api, eh, Apalagi? Banyak sekali. Banyak sekali ya, nggak perlu disebutkan satu persatu, nggak cukup waktunya. Namanya Yang jelas banyak sekali nah itu kita nggak bahas. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas bid'ah secara apa? Istilah. Bid'ah secara syariat. Apa itu bid'ah secara istilah? Kullu ma'uh uhditsa fid barakallahu fikum bila dalilin la minal Qur'an wala minas sunnah yuradu bihi atabut. Nah, setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya, tidak dari Al-Qur'an, tidak dari As-Sunnah yang diinginkan dengannya ibadah. Paham ya? Karena seringnya orang menginginkan ibadah dengan perkara bid'ah itu, ya enggak? Naam. Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah 100 kali. Ibadah tujuan mereka. Nah, ini enggak bohongan mereka ngomong gitu ibadah itu. Nah, itu yang susah. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Yang terakhir barakallahu fikum hafizakumullah kata beliau, "Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, Dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bid'atun dalalah." Setiap bid'ah sesat. Faman qala, maka barang siapa yang mengatakan inna minal bid'ah bid'atan hasanatan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada bid'ah-bid'ah itu yang baik, yang bagus, fa innahu yakunu mukadziban liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah mendustakan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah, seluruh bid'ah adalah sesat wa qawlihi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun dan juga sabdanya barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada sandarannya tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak fala tujadu bid'atun hasanatun fid din abadan kata beliau maka enggak dijumpai enggak ada satupun bid'ah yang baik yang bagus di dalam agama ini semua bid'ah apa sesat dan setiap kesesatan di neraka wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallaha assalamat salamata wal afiyah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.